nama iman Ya ibadiyalladzina amanu wa hamba yang beriman. Wadalilu ala al-hijrati minas sunnati Kemudian dalil yang menunjukkan kepada kewajiban hijrah sebagaimana yang kita dapati dari sunnah Nabi setelah kita bahas tentang dalil-dalil hijrah yang ada dalam Al-Quran dalil dari sunnah Nabi ialah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tanqati'ul hijrah la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha tidak terputus hijrah tidak terputus kewajiban hijrah sehingga terputusnya pintu taubat walatan koti taubatu dan tidak terputus pintu taubat tidak tertutup pintu taubat sehingga terbitnya matahari di sebelah barat. Terbitnya matahari di sebelah barat yaitu tanda kiamat kubro yang dengan terbitnya matahari di sebelah barat semua eh, pintu tobat telah tertutup. Di saat itulah hijrah sudah tidak wajib lagi. Dan di saat itu orang beriman atau bertobat sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Ya. Kita lihat keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wadalilu dan dalil ala anna hukmal hijrati baqin yang menunjukkan bahwa hukum hijrah itu tetap ada. Ma dzakarahu Allah azza wa jalla fil Qur'ani yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an fi qawlihi dalam firman Allah ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun wahai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumiku luas maka hanya kepada KULAH kalian beribadah. Ay wasi'atan yakni bumi itu luas. Fala budda minal intiqali minad dhiqi ila si'ati. Maka dengan sebab bumi itu luas haruslah pindah dari satu daerah yang dhif, yang sempit ke daerah yang siah, yang luas. Wa biladid dhiqi wa biladud dhiqi ya biladul kufri dan negeri-negeri yang sempit bagi orang yang beriman adalah negeri-negeri kafir karena di sana disempitkan ibadah kepada Allah dibatasi dan dibelenggu orang beribadah kepada Allah wa biladus sihati hiya biladul islam dan negeri yang lapang yang orang beribadah dengan leluasa padanya adalah negeri Islam. Kemudian wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam adapun sabda Nabi yang berbunyi la tanqatul hijrah hatta tanqati'ut taubatu wala tamqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah wa hadha dalilun ala imtidadiha wa biqaiha ini hadis ada dalil yang menunjukkan bahwa intidak terus menerusnya kewajiban hijrah wabiqaiha dan menun, uh, dalil yang menunjukkan tetapnya kewajiban hijrah maka wujida sababuha selama ka atau kapan saja wujida didapati sebabnya wantafat uha dan selama hilangnya intafat hilangnya uha penghalang-penghalang untuk terjadinya hijrah itu ghaira anna man baqau wa muslimuna fi diaril kufri di mana bahwa eh, orang-orang uh, yang bakau tetap tinggal di negeri-negeri kafir wahum muslimun dan dalam keadaan mereka itu adalah muslimun di dunia uzrin syar'iyyin tanpa alasan yang syar'i tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah la yahkumu alaihim bil kufri tidaklah mereka itu uh, dihukumi sebagai orang kafir mereka yang tetap tinggal di negara kafir kaum muslimin yang tetap tinggal di negara kafir tanpa tanpa alasan syar'i itu tidak dihukumi sebagai orang kafir. Walakin naum waqa'u fi kabiratin min kabairid dunubi. Hanya saja mereka itu dihukumi atau di Katakan sebagai orang yang waqa'u telah terjatuh fi kabiratin pada perbuatan dosa besar. <clears throat> mingkaba dunub dari dosa-dosa besar yang dilarang kita untuk menjalankannya. Sehingga artinya Orang yang tidak hijrah tetap tinggal di negara kafir, tidak mau uh, meninggalkan negara kafir tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariah, maka dia adalah orang yang berbuat dosa besar. Kebair Allahumma illa idha atau bil asbabil lati tumqiluhum min islamin ilal kufri wal iyadu billah kecuali Allahumma di sini kecuali apabila mereka atau mendatangi atau menjalankan al-asbab sebab-sebab yang tungkiluhum yang memindahkan kedudukan mereka min islamihin dari kedudukan sebagai orang Islam ilal kufri kepada perbuatan kufur wal billah sebab-sebab yang menyeret mereka untuk dikatakan murtad dari agama Islam seperti kayu fadilu al kuffari ala al ala al islami wal muslimin seperti mereka yang yufadilu mengutamakan untuk bermuamalah berhubungan dengan orang kafir daripada berhubungan dengan orang Islam dan muslimin. Ini kufur. Orang yang menganggap lebih senang berhubungan dengan orang kafir daripada berhubungan dengan kaum muslimin au yarau bi anna an bi anna unsahum wa hayatahum at-tayyibah al-mubarakah innama hiya fi biladil kufri atau kaum muslimin yang beranggapan atau berpandangan bahwa unsahum kesenangan hidup mereka wa hayatahum at dan kehidupan mereka yang menyenangkan al-mubarakah yang diberkahi itu hanya bisa didapati di biladil kubri di negara-negara kafir wahayat syukmi fi biladil islami dan menganggap bahwa kehidupan yang serba Sial hayat syu'mi dianggap itu didapati di negara-negara Islam. Jadi menganggap hidup di negara kafir lebih menyenangkan, lebih berkah, lebih bagus dibanding hidup di negara Islam. Pandangan demikian juga termasuk termasuk uh, sebab kemurtadan seseorang gugurnya Islam seseorang gugurnya iman seseorang فهذا والعياذ بالله بعد عن الله dan yang demikian ini orang yang demikian ini wal billah kita berlindung kepada Allah daripadanya adalah orang yang jauh dari rahmat Allah. Wanhirafun azimun dan ini adalah penyimpangan yang luar biasa besar. Wa musibatun udma dan ini adalah malapetaka yang besar. Wa sababu dalika kulluhu dan sebab yang menimbulkan semua itu tadi adalah al-jahlu bil islami ya karena kebodohan eh, tentang Islam Yeah tentang kebodohan eh, ini terjadi karena kebodohan dia tentang Islam sehingga dia mempunyai anggapan yang terjungkir balik seperti ini dan ini berbahaya dan ini biasa dihembuskan di kalangan arokiin Bahkan mereka mempunyai markas-markas di negara kafir. Mereka membangga-banggakan negara kafir sebagai negara yang sangat demokratis. Sementara negara Islam mereka cerca sebagai negara yang tiran, negara yang uh, tidak menghargai kemanusiaan dan sebagainya dan sebagainya. Itu diembus-embuskan di kalangan mereka. kalau Harokiyah. Dan ini padahal sangat berbahaya. Bisa menyebabkan gugurnya Islam seseorang. Lebih membangga-banggakan negara kafir lebih membanggakan demokratisme daripada Islam. Mereka tidak mendapatkan peluang di negara Islam, seperti contohnya di Saudi. Mereka tidak dapat peluang. Kegiatan mereka diberangus. Suruh riun diberangus habis-habisan. Kelompok-kelompok Muhammad Surur diberangus habis-habisan di Saudi. Tokoh-tokohnya Salman Hoda, Safar Hawali, Aid Al-Qarni, eh, diberangus habis-habisan kegiatan mereka oleh para ulama yang dengan rekomendasi para ulama itu pemerintah memberangus kegiatan mereka. Tablighiyun diberangus habis-habisan di sana dengan rekomendasi dari para ulama berhubung di Saudi ketentuan aturan negara orang mau berbicara tentang agama harus punya SIM surat izin mubalek yang surat izin mubalek ini dikeluarkan oleh Hayat Kibarul Ulama As-Saudiyah untuk dapat SIM harus melalui ujian. Ujian bersamaan. Mubalik itu harus diuji ilmunya dan akidahnya. Kalau memang benar akidahnya harus sunnah, ilmunya memang sudah cukup untuk menyampaikan agama baru dikasih SIM. Nah orang-orang tablighiyun rata-rata bodoh sehingga nah, yang dapat SIM. Akibatnya mereka tidak dapat peluang sama sekali. Nah, Ikhwaniyun, Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muflisin, mereka juga tidak dapat peluang di sana. Berhubung terus-menerus diberangus kegiatan mereka. Hizbut Tahrir, Tahririyun juga nggak dapat peluang di sana. Kegiatannya di Berangus. Karena ketentuan madhab negara itu ialah madhab ahli sunnah wal jamaah. Maka segala kegiatan keagamaan di bawah kontrol para ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, dengan sebab itu maka mereka mengatakan eh, mereka mencaci maki Saudi. Bahkan lebih meng, kalau tabliriun lebih membangga-banggakan India. India negara Hindu, negara kafir lebih dibangga-banggakan. Ya. Sampai mereka mengatakan Al-Quran turun di Mekah, dibaca di Mesir, dan diamalkan di India. Jadi begitu rupa mereka membanggakan negara kafir India. Ya, negara musyrik. Mereka mencerca habis-habisan negara Islam Saudi Arabia. Orang-orang ikhwanul muslimin lebih membangga-banggakan Sudan dan Mesir daripada Saudi. Ya, padahal Sudan hmm, dan Mesir negara-negara muslimin yang memproklamirkan sekularisme sebagai asas negara. Kemudian orang-orang sururiun mencaci maki juga Saudi dan mereka membanggakan Inggris Inggris sebagai negara is, uh, negara yang penuh demokratis kenapa? karena markas kegiatan mereka di di Birmingham di luar kota London Inggris Muhammad Surur dan pengikut-pengikutnya membanggakan Birmingham dan membangga-banggakan Inggris dan mencaci maki Saudi. Masing-masing demikian sikapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti dengan ini bahwa ahli sunnah itu menganggap Saudi itu Saudi itu adalah pemerintah yang menjalankan secara sempurna Islam tidak. ahli sunnah jamaah juga meng mengkritik penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi kesalahan-kesalahan, kedoliman-kedoliman dan sebagainya tapi Al-Sunnah al Jamaah adalah orang yang adil. Menilai penyimpangan itu dengan kadar syariah, bukan dengan emosi. Kadar syariah mengatakan penyimpangan-penyimpangan yang terdapat dalam pemerintah Saudi itu tidak menggugurkan keislaman mereka, tetapi sebatas kemaksiatan dan kedurhakaan yang dalam batas agama Islam yang yang masih dalam naungan Islam. Hah? Nah, adapun dengan emosi maka dengan gampang sekali takfir ponis untuk mengkafirkan ini dan itu pemerintah ini dan pemerintah itu ya nah, maka hati-hati dari penyakit yang berbahaya ini penyakit cenderung untuk membangga-banggakan kekafiran negara kafir di atas keislaman dan negara Islam ya Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Falamma istaqarra fil Madinati maka ketika Rasulullah telah kokoh kedudukannya di kota Madinah amara bi baqiyati syara'il islami umira bibaqiyati syarahil islami beliau mulai diperintah dengan sisa daripada ketentuan syariah Islam mitlul zakati was salati was sawmi wal haji wal adani wal jihadi wal amri bil ma'rufi wan nahi anil mungkari seperti kewajiban zakat, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban adzan, kewajiban jihad, fisabilillah, kewajiban al-amru al-amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa ghairi dzalika min syara'il islami dan banyak lagi yang lainnya daripada ketentuan-ketentuan syariat Islamia. <clears throat> akhadha ala hadha ashra sinina beliau menjalani ketentuan yang demikian ini 10 tahun selama 10 tahun mengajarkan ketentuan-ketentuan syariah islamiah yang sudah menyangkut perkara-perkara perintah dan larangan-larangan. Wa ba'daha tufiya salawatullah wa salamuhu alaih. Dan setelah itu beliau wafat. <clears throat> Kita lihat keterangan dari Syekh Zaid Al-Madkhali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Waqad madha ma'ana fi darsit tani ashar telah kita bahas di pelajaran yang lalu pada pelajaran yang ke-12 anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nubbi'a bi Iqra diangkat jadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq haitu anzalallahu alaihi sadra suratiha ila qawlihi allamal insana ma lam ya'lam di mana Allah telah menurunkan kepada nabinya awal dari surat Al-Alaq ya, sampai pada firman Allah allamal insana ma lam ya'lam wa arsala bil muddatir dan Allah mengangkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir. Lama anzalallahu azza wa jalla qawlahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Ketika Allah yang maha agung dan maha mulia menurunkan kepada nabinya firmannya di awal surat Al-Muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa'andir ila qawlihi warrujza fahjur wal wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir وعرفنا ما تيسر من المعاني المتعلقة بذلك الدرس dan kita telah mengerti apa yang dimudahkan untuk kita mengertinya dari makna-makna yang berkaitan dengan pelajaran itu. Kama arafna hukmal hijrah sebagaimana telah kita mengerti tentang hukum hijrah wa annaha faridatun ala hadhil ummati dan hijrah itu adalah perkara yang fardu wajib atas umat ini min baladi syirki ila baladil islami kewajibannya dari negeri eh, hijrah dari negeri syirik kepada negeri Islam wa anna baqiyatan ila antakumas dan kewajiban hijrah itu tetap ada sampai adanya hari kiamat Wana anna man kana fi baladil kufri wa huwa min ahli islami dan bahwasannya siapa yang tinggal di negeri kafir padahal dia adalah orang Islam la yu'daru bil biqa'i fi baladil kufri tidak dimaafkan tidak diizinkan untuk tinggal di negara kafir illa idza kana minal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani kecuali kalau dia itu termasuk dari orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki ataupun perempuan atau anak-anak kecil alladzina la yastati'una hilatan wa walayah yahtaduna sabila yang tidak mampu untuk mencari jalan dan tidak mendapatkan uh, peluang untuk uh, hijrah meninggalkan negeri kafir itu arafna anna hukmaha baqin dan kita telah mengerti bahwa hukum hijrah wajib hijrah itu wa, adalah kewajiban yang tetap wa anna la tanqati'u hatta tanqati'at taubatu dan bahwa hijrah itu tidak akan terputus kewajibannya sehingga terputusnya kesempatan taubat Walatang tangqatu taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha dan tidak akan terputus kesempatan taubat itu sehingga terbitnya matahari dari barat Summa wasalal muallifu rahimahullah di bayani syarhi hayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da al-hijrah Kemudian al-muallif pengarang wasala melanjutkan keterangan beliau tentang penjelasan berkenaan dengan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dal hijrah setelah hijrah. Id anna Allah adina lahu di mana Allah telah mengizinkan bagi beliau pada qadiyatul Isra wal Mi'raj setelah peristiwa perkara Isra dan Mi'raj yaitu ketika diangkatnya Nabi ke Sidratil Muntaha Adinallahu الله Nabi alaihi الصلاة والسلام في Hijrati. Allah mengizinkan bagi nabinya untuk hijrah li'annal kuffar li'annal kuffar kanu yuriduna al-qada'a alaihi karena orang-orang kafir ingin membunuh beliau wa ala hadhihi da'watil mubarakati da'wat tauhid al-haq fi bidayatiha dan karena orang kafir ingin memberangus dakwah kepada tauhid ini yaitu dakwah kepada al-haq di permulaan pertumbuhannya. Walakin Allah Azza wa Jalla qada li nabiyhi bil hijrati akan tetapi sebelum sempat orang kafir membunuh nabi dan memberangus dakwah yang dilancarkan oleh Nabi itu Allah menentukan kepada nabinya untuk hijrah fa'amarahu biha maka Allah perintahkan nabinya untuk hijrah fahajara ilal madinati dan beliau hijrah ke Madinah wa kana yushibu yushibuhu as-siddiqu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa kana bi suhbatihi as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu dan beliau didampingi oleh Abu Bakar as-siddiq wa kana ahlul madinati minal ansaril kirami dan penduduk kota Madinah waktu itu adalah dari kalangan ansor yang mulia alladzina atnallahu alaihim fi muhkamil Qur'ani yang Allah telah memuji mereka di dalam ayat-ayat Quran yang muhkam yang jelas tegas كانوا ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم mereka menanti kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Farihina mustabshirina dengan penuh kegembiraan dan penuh dengan kesenangan. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة maka ketika Nabi telah sampai di kota Madinah wastaqarra biha dan Nabi tinggal di kota Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam Allah memerintahkan kepada nabinya berbagai ketentuan ketentuan-ketentuan syariah Islam yang selebihnya, yang sisanya. Wa kanatis salatu qad furidat rakaataini rakaataini fi Makkah. Dan salat sudah diwajibkan dengan dua rakaat dua rakaat di kota Madinah, eh, di kota Mekah. <coughs> Fa uqirrat salatus safari maka sholat sholat safar tetap dua rakaat ukhirat tidak dirubah nah, yaitu dari dua rakaat wa utimmat sholatul hadari dan kemudian disempurnakan sholat bagi yang tidak safar sholatul hadar sholat orang yang tidak safar yaitu disempurnakan menjadi empat rokaat. Ah, Fakana yusalliha fil di arba'an arba'an. Beliau sholat di Madinah empat rokaat empat rokaat ilal maghribah kecuali sholat maghrib waktu salli dan beliau sholat tiga rokaat wa illa subha dan kecuali sholat subuh fatusalli rokaatin beliau sholat dua rokaat summa anzalallah azza wa jalla baqiyatal fara'idhi fil madinati kemudian Allah turunkan kewajiban-kewajiban agama yang sisanya di Madinah khilal asyra sinin selama 10 tahun yang sahih ikhwani fiddin azzakumullah sholat itu kewajiban sholat lima waktu itu ditetapkan di Mekah bukan di Madinah itu yang sahih Mungkin Syekh Zaid Al-Madkhali di sini berpendapat ketetapan sholat sholat lima waktu itu baru disempurnakan di Madinah. Tapi yang sahih dalam riwayat Bukhari ketentuan sholat itu dituntunkan waktu-waktunya dan rokaatnya setelah eh, yakni duhur Jadi malamnya Nabi Isra Mi'raj sudah kembali subuhnya di Mekah. Ya. Kemudian waktu duhurnya hari itu juga Jibril turun mengajak Nabi untuk sholat duhur empat rokaat. Kemudian waktu asar Jibril turun mengajak Nabi sholat empat rakaat. Dibimbing oleh Jibril bagaimana cara-cara sholat. Nabi dibimbing dengan sem sempurna cara-cara sholat. Terus di waktu maghrib Jibril turun lagi mengajak Nabi sholat maghrib tiga rakaat di waktu isya Jibril turun lagi mengajak Nabi sholat isya di waktu subuh Jibril turun lagi mengajak Nabi sholat sholat subuh ya. ini yang sahih nah tetapi ketika di Mekah masih belum ada kewajiban sholat jamaah lima waktu. Nah, setelah sampai di Madinah, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk membangun masjid, sehingga dibangunlah Masjid Nabawi sekarang ini di tempat sekarang ini, barulah turun perintah sholat berjamaah lima waktu di masjid. Jadi ketika masih di Mekah, sholat belum belum wajib berjamaah lima waktu. Hanya saja waktu-waktu tertentu para sahabat Nabi itu diajak oleh Nabi untuk berjamaah, sholat berjamaah di satu lembah yang tersembunyi namanya Syekh Amir. Di sana Nabi mengajak para sahabatnya sholat berjamaah. Kadang sholat isya, kadang sholat subuh. Tapi sholat duhur itu biasanya diajak para sahabat Nabi untuk sholat berjamaah di Daril Arqam Begitu kenyataan yang dibawakan dalam riwayat-riwayat sahihah. Iya. Setelah sampai di Madinah, Allah sempurnakan dengan kewajiban sholat berjamaah lima waktu di masjid. Hah? ثم أنزل الله عز وجل بقية الفرائض fil madinati kemudian Allah turunkan sisa-sisa ketentuan syariah di kota Madinah khilala asyra sinin selama 10 tahun wal Qur'anul madani ayat-ayat Quran yang madani yang turun di Madinah yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minhu turun kepada Nabi dari Allah ma huwa ahkamun fi bayanil halal wal haram yang banyak di situ menerangkan tentang hukum-hukum tentang halal dan haram. Wa huwa ijabatun ala as'ilatin. Dan juga turun tentang jawaban-jawaban dari Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, Nabi tidak bisa menjawabnya tentunya kecuali dengan wahyu. Turun wahyu dari Allah memberi jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Minhuma huwa qisasun wa amthalun. Dan juga dari apa yang Allah turunkan kepada nabinya beberapa kisah-kisah dan amsal permisalan-permisalan litakhuda minhal ummatul ibrata agar umat ini mengambil dari kisah-kisah itu ibrah pelajaran wal nasihat ila ghairi dalika dan banyak lagi yang lainnya min ahkamillahillati kullifa biha al mukallafun ya dari hukum-hukum Allah yang Allah bebankan dengannya para mukallaf min zakatin seperti zakat, wasaumin, puasa, wahajin, haji, wajihadin dan jihad, wa amrin bil ma'ruf wa nahi anil munkar, perintah untuk menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, wa da'watin ilallahi azza wa jalla alanan dan perintah untuk berdakwah ke jalan Allah secara terang-terangan lianna waqta sirriyati qad karena waktu harus secara tersembunyi dalam dakwah itu sudah hilang. Jadi dengan adanya perintah dakwah secara terang-terangan maka dakwah Islamnya itu tidak lagi secara sembunyi-sembunyi kalau ada dakwah secara sembunyi-sembunyi nah itu perlu dicurigai kenapa dia sembunyi-sembunyi kalau memang yang diajarkannya itu ialah Al-Quran wa Sunnah, maka mestinya dia harus lebih wajib menerangkannya secara terang-terangan. Kalau yang diajarkan itu selain Al-Quran wa Sunnah, sehingga memaksa dia untuk sembunyi-sembunyi, maka itu berarti beda. Jadi tidak ada alasan on, orang untuk membuat dakwah sembunyi-sembunyi karena memang Al-Quran was Sunnah di negara-negara muslimin sudah tidak lagi uh, di ditakuti atau dikhawatirkan maka terangkan dakwah itu dengan terang-terangan lancarkan dakwah dengan terang-terangan ya tanda-tanda dakwah itu adalah dakwah menyeru manusia kepada beda ialah kalau dakwah itu dilancarkan dengan sembunyi-sembunyi ya enam akhadha ala dhalika asyra sinin Rasulullah menjalani masa menyampaikan ketentuan syariah halal haram dan kewajiban-kewajiban yang lainnya itu selama 10 tahun wal ayatu tatanazzalu ayat-ayat Quran susul menyusul turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وآله wasallam yuballighuha Nabi menyampaikan ayat-ayat itu wa yufassiru nas dan menerangkan tafsirnya kepada sekalian manusia wa hum awiyatul ilmi ha? mereka para sahabat beliau adalah awiyatul ilmi adalah eh, tempat untuk menampung ilmu. Hati dan pikiran mereka adalah bagaikan apa e, cawan untuk menempatkan air. Jadi mereka menampung ilmu dari Nabi. Setelah menampung ilmu dari Nabi, Wayahfadunaha hifdan jayidah. Mereka menghafalnya dengan penghafalan yang sempurna. Wa yuballighunaha ila ahli ardi fil afaqi. Dan kemudian mereka menyampaikan ilmu itu kepada segenap penduduk bumi fil afaq di berbagai penjuru sampai ke Indonesia juga dalam catatan sejarah di zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu sebagian sahabat Nabi telah sampai ke daratan Sumatera menyampaikan ilmu. Ya. Hatta atat tabi'una sampai kemudian datanglah generasi kedua yaitu generasi at-tabi'un Generasi At-Tabi'un generasi yang tidak menangi untuk ketemu Nabi di masa hidup Nabi di dunia. Mereka hanya ketemu para sahabat Nabi. Wa akhadhu anhumul ilma. Para tabi'un mengambil ilmu dari para sahabat Nabi. Wa kana minhumul ulama'ur rabbaniyun dari para tabiun, dari para at-tabi'un itu terdapat ulama ar-rabbaniyun ulama ar-rabbaniyun ulama yang menebarkan ilmu di kalangan umat dan mempelopori amal jadi mengajarkan ilmu dan mempelopori amal alladzina balagu min بعدهم الذين balagu min ba'dihim yang para ulama ini at-tabi'un itu menyampaikan ilmu setelah mereka para sahabat Nabi. Wa hakadha yuballighu hadzal ilma. Dan demikianlah ilmu ini disampaikan wa yukhadhu jailan ba'da jailin dan diambil ilmu itu generasi demi generasi generasi satu generasi setelah satu generasi hatta ya'tiya yaumul ladhi yurfa'u minal ardi bimauti ahli sampai ilmu uh, sampai datangnya masa datangnya suatu hari di bumi ini di mana ilmu diangkat dari bumi ini dengan kematian ahlul ilmi orang-orang yang berilmu dengan kematian mereka ilmu diangkat dari bumi setelah itu matilah ilmu setelah itu bumi kosong daripada dakwah setelah itu bumi kosong daripada zikir Alkitab wa sunnah juga diangkat ke langit ولما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج حجة الوداع dan ketika Nabi berhaji dengan haji wada, haji perpisahan, wa bayyana lin-nasi fi hajjatil wada'i ma yahtajuna ilaihi fi mahasihim wa ma'adihim. Dan Nabi di waktu haji wada itu menerangkan kepada sekalian manusia uh, apa yang yahtajuna ilaihi, yang mereka membutuhkan keterangan itu kepadanya bimaashim wa keterangan tentang ketentuan-ketentuan hidup di dunia dan apa-apa yang akan dihadapi fi ma'ad di uh, hari akhirat khatabahum khutaban azimatan jami'atan Nabi berkhutbah di haji wada itu dengan khutaban azimatan dengan khutbah-khutbah yang agung jamiah yang mengandungi segenap saripati pelajaran seluruh syariah Islamiah. wa minha khutbatu yaumi arafah dan termasuk dari khutbah-khutbah yang agung yang beliau lakukan itu ialah khutbah pada hari Arafah, waktu wukuf di Arafah. Allati bayyana fiha ahkaman katsiratan yang Rasulullah terangkan di dalam khutbah itu hukum-hukum yang banyak la tadkhulu tahtal haddi wal hasri fi hadal maqami yang tidak mungkin di dalam kesempatan ini untuk bisa diterangkan tahtal haddi diterangkan secara rinci bilangannya wal hasri dan diterangkan batasan-batasannya di hadal maqam di posisi ini atau dalam kesempatan ini diterangkan khutbah khutbah Nabi hukum-hukum yang diterangkan dalam khutbah beliau itu di dalam kitab-kitab sirah di dalam fiqh sirah seperti fiqh sirah yang terkenal yang merupakan uh, marjah rujukan bagi ahli sunnah dalam memahami sirah yaitu kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Wa bayyana lahum bi anna riba kullahu mawdu'un. Dan Rasulullah menerangka eh, Nah, wa min dan termasuk dari keterangan yang disampaikan oleh beliau dalam khutbah-khutbah beliau di Haji Wada itu annahu a'lamal ummata bahwa beliau mengumumkan kepada umat bi anna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaihim bahwasanya darah mereka darah kaum muslimin amwal harta mereka harta kaum muslimin a'rad kehormatan kaum muslimin haramun alaihim haram untuk dilanggar oleh mereka oleh sesama mereka. Wabayana lahum dan Nabi menerangkan pula kepada mereka di an riba kullahu maudhu'un bahwa riba secara keseluruhan uh, telah maudhu telah diletakkan atau telah digugurkan kebolehannya haram secara total riba itu. Walaya yajuzu ta'amula bihi ba'da zalik. Dan tidak boleh untuk menjadikan riba sebagai jalan untuk ta'amul, untuk saling berurusan, berdagang. Wa ala 'alal jam'i wa Allah alal jam'i dan Nabi pada waktu itu menjadikan Allah sebagai saksi menjadikan Allah sebagai saksi alal jam'i di hadapan halayak ramai jamaah haji yang ikut Nabi menunaikan manasik haji waktu itu bi'annahu ballaghahu murrisalata ha bahwasanya beliau telah menyampaikan kepada mereka agama ini. Rasulullah menanyai kaum muslimin yang ikut jamaah haji waktu itu. Ala hal ballagtu ala hal qad ballagtu Ketahuilah apakah aku telah menyampaikan agama ini kepada kalian? Lalu mereka para kaum muslimin para hadirin yang ada di situ menyatakan ala qad ballaghta wa addaita sungguh engkau telah menyampaikan agama ini dan sungguh engkau telah menunaikan segala amanah yang dibebankan kepadamu kemudian Beliau menyatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad Allahumma syahad Ya Allah saksikanlah persaksian mereka Ya Allah saksikanlah persaksian mereka Ya Allah persaksikanlah persaksian mereka Wa'udhu'alahum ma'alim al Beliau menerangkan kepada mereka tuntunan-tuntunan atau simbol-simbol pelajaran kebenaran wa anna lam yabqa syai'un yahtajuna ilaihi illa bayyanahu lahum dan sungguh tidak tersisa satupun yang mereka butuhkan kepadanya kecuali Rasulullah telah menerangkan kepada mereka. Wa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi dhalika ayatin bayinat. Dan Allah turunkan pada waktu itu beberapa ayat yang memberi keterangan baru min akhiri ayatil Quran nuzulan yang dianggap sebagai ayat-ayat terakhir yang turun kepada beliau minha termasuk daripadanya ialah ayat-ayat yang turun waktu itu qaulullah tabaraka taala firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam Madina surat al-maidah ayat ketiga pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ayat ini turun pada tanggal 10 eh, pada tanggal 9 Zulhijjah. Ba'dal asri ketika Rasulullah dan kaum muslimin sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Nah, pada tahun ke-10 Hijriah. Eh, pada tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah Rasulullah wafat. Pada bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah bulan 12 tahun 9 Hijriah nah, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu itu kurang lebih empat bulan setelah itu nah, Zulhijjah Muharram Safar eh, Zulqa'dah eh, Muharram Safar terus apa Rabiul Awal pada bulan Rabiul Awal beliau tepat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah wafat ya. lahir 12 Rabiul Awal ta tahun gajah karena perhitungan tahun waktu itu belum ada atau kalau Masehi tahun 571 Masehi tahun gajah yaitu pada tahun peristiwa serangan pasukan gajah yang dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha ya jadi meninggal beliau meninggal dunia empat bulan persis setelah turunnya ayat terakhir ini tadi. Wa min dzalika qaulullah tabaraka wa taala dan termasuk dari ayat-ayat terakhir yang turun di waktu haji itu, haji wada itu, di samping al yauma akmaltu lakum dinakum juga firman Allah taala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba surat an-nasr Hah? Ini turun di waktu haji wada. Idza jaa nasrullah. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fathu dan peristiwa fathu Mekah. Waraitan nasa. Peristiwa fathu Mekah itu terjadi setahun sebelumnya. Setahun sebelum beliau menunaikan haji wada ya atau kurang dari setahun peristiwa Fatku Mekah itu bulan Ramadan ya kemudian beliau menunaikan haji wajah pada bulan Syawal Zulqa'dah berangkat bulan Syawal Zulqa'dah pada bulan Zulqa'dah beliau masuk miqat. Zulhijjah menunaikan haji dan kemudian Muharram pada bulan Muharram tahun seri, eh, tahun 10 Hijriah kalau Zulhijjah tahun 9 apa tahun 9 Hijriah ya bulan 12 pada bulan Muharram tahun 10 Hijriah beliau pulang ke Madinah. Pada bulan Safar beliau sampai di Madinah. Kemudian pada bulan apa? Rabiul Awal beliau mulai sakit terus sampai meninggal dunia. Itu ah, peristiwa-peristiwa uh, yang diceritakan di dalam Al-Quran Us-Sunnah. saya nasa nabi dinilai aku aja. Setelah Fathu Mekah itu engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah aja berbondong-bondong suku Arab, suku demi suku, susul menyusul pada rame-rame masuk Islam setelah Fathu Mekah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu maka bertasbihlah engkau dengan bertahmid dan bertahmid kepada Allah kepada Tuhanmu dan mengucapkan istighfar memohon ampunan kepadanya mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih innahu kana tawwaba sesungguhnya dia Allah maha menerima taubat hamba-hambanya Waqat atat hadhi suratul karimatu dan sungguh telah datang surat-surat yang mulia ini kepada beliau tushiru ila kurbi wafatin Nabi saw yang mengisyaratkan dekatnya masa meninggalnya Nabi. Kama fahimadhalika huwa wa fahimadhalika Ibn Abbas wa ghairuhu sababu nuzuliha sebagaimana yang dipahami demikian oleh Nabi dan dipahami demikian oleh Nabas dan yang lainnya yang paling pertama memahami demikian setelah Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat-ayat ini Abu Bakar As-Siddiq nangis sejadi-jadinya Umar kaget. Berita tentang nikmat Allah kok disang, apa, disambut dengan nangis. Sedih. Ada apa ini Abu Bakar ini? Ini kan beritanya menyenangkan semua. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ah, pada hari ini telah datang pertolongan Allah, kemenangan. Engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ini semua berita-berita gembira. Tapi kenapa Abu Bakar Siddiq justru menangis dengan sedih ketika datang ayat-ayat ini? Maka ketika ditanyakan kepada beliau oleh Umar, Abu Bakar menyatakan dengan berita ini aku yakin Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita karena beliau sudah selesai menunaikan tugasnya. Berarti sebentar lagi Allah akan memanggilnya. Ya. Dan kemudian dipahami demikian oleh Abbas dan lain-lainnya dan sebagainya. Wah, Sebab eh, sabab yang bisa dipahami hal ini dari sebab turunnya wa akhir ayat nuzilat ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat terakhir yang turun kepada nabi sallallahu alaihi wasallam walam yanzil ba'daha syai'un dan tidak lagi turun sesudah itu satu ayat pun ala qauli jumhuril mufassirin menurut pendapat mayoritas para mufassirin ialah qaulullah tabaraka taala firman Allah taala yang berbunyi wattaqu yauman tarji'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun min suratil Baqarah dari surat Al-Baqarah ayat ke-281 dan takutlah kalian dari dari suatu hari di mana kalian akan kembali kepada Allah pada hari itu kemudian tuwafa kullu nafsin akan disempurnakan bagi setiap jiwa maka sahabat balasan terhadap apa yang dia lakukan wa hum dan pada hari itu mereka tidak dizalimi wa qala lahum nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi perintahkan ketika selesai turunnya ayat ini ij'aluha baina ayatid daini wa ayatir riba jadikanlah letakkanlah ayat ini ayat ke 281 surat Al-Baqarah ini letakkan di antara ayat tentang hutang dan tentang riba. Nah, seperti yang terletak sekarang ini pada mushaf Utsmani yang ada pada kita ini. Ya. Nah, Walamma akmal Allah dina wa atamman ni'mata dan ketika Allah telah sempurnakan agamanya dan telah sempurnakan nikmatnya, walam yakka syai'un tahta basyariyatu ila ilmihi wa fahmihi dan tidak tersisa lagi apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengetahuinya dan memahaminya semua sudah disampaikan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam al ajalul mahtum datang kepada nabi ajal kematian yang sudah pasti lianna Allah qadha bil mauti 'alal makhluqati karena Allah telah menentukan kematian itu atas segenap makhluk wa yadkhulu fi dzalika ar-rusulu wal anbiya wal malaikatu wa sairul makhluqati dan masuk dalam kategori makhluk yang akan pasti menghadapi mati yaitu para nabi, para rasul, para malaikat dan segenap makhluk likullin likulli ajalin kita setiap makhluk itu mempunyai ketentuan kematian illa man istitna istithna'uhum binassin kecuali yang telah pasti dikecualikan dari kematian itu ialah makhluk Allah yang telah diberitakan dengan nas dengan keterangan yang dikecualikan dari mati yaitu malaikat hamalatul arsh yang pembawa arsh tidak mati juga tidak akan hancur arsy Allah walaupun makhluk arsy Allah itu kursi Allah walaupun kursi Allah itu makhluk surga dan neraka tidak akan hancur walaupun surga dan neraka itu makhluk itu yang tidak akan hancur tidak akan mati tidak akan binasa. Karena telah diterangkan dengan nas dari Al-Quran. Nah, ada pertanyaan sebelum ditutup? Tafadhalu. Banyak pertanyaan. Ada pertanyaan, Ustadz, anak pernah melihat dalam berita bahwa di Jawa Timur muncul salah satu aliran. Ia mengatakan bahwa ia nabi, dan kemudian MUI mengatakan tidak sesat. Apakah halal di penggal kepalanya? Iya, setiap yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu sesat dan wajib dipenggal kepalanya. Saya tidak tahu secara pasti apakah benar MUI tidak menyatakan itu sesat. Kalau MUI sampai menyatakan itu tidak sesat harus dibubarkan ya dengan paksa karena tidak menjalankan fungsi sebagai ulama ya mudah-mudahan pendengaran anda itu keliru kalau MUI tidak menyatakan sesat mudah-mudahan Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tegas menyatakan, wa ana khatamun nabiyyin dan aku adalah penutup para nabi seluruhnya. Ya. Dan sekian banyak dalil-dalil yang menegaskan demikian. Kata penanya apa fadilahnya puasa Daud Senin Kemis Kemudian puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah Kemudian puasa Arafah Fadilahnya ialah diampuni dosa-dosa orang yang menjalankan puasa-puasa itu sebagai pencucian dosa. Kalau terus-menerus kita mencuci diri dari dosa-dosa, maka akan semakin dekat hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita semakin dekat dengan Allah, semakin tajam basiroh mata hati kita. Sehingga mata hati itu akan bisa mengantarkan kita kepada al-ihsan tingkatan ihsan tertinggi yaitu beribadah melihat Allah dengan mata hati itu anta abudallah kanaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya kalau engkau tidak melihatnya Allah melihat engkau ini ihsan tertinggi. Sudah kita bahas masalah ihsan ini. Ya, nah itu fadilahnya puasa-puasa tersebut. Kata penanya, bolehkah menuntut ilmu di Singapura atau Jepang? Karena menurut saya di sana ilmu tentang teknik industri lebih maju Kita telah bahas pula masalah ini. Alasan bepergian ke negara kafir karena untuk menuntut ilmu yang ilmu itu tidak didapati di negara muslimin yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu yang akan menjadi kemaslahatan kemaslahatan bagi kaum muslimin itu adalah boleh termasuk perkara yang dibolehkan tetapi dengan ketentuan bahwa orang yang belajar ke sana dalam kondisi tidak dikhawatirkan sesat karena belajar itu. Kata penanya, bagaimana kalau saya mendapat pekerjaan di negara kafir tersebut apa yang harus saya lakukan Anda utamakan masa depan agama kalian daripada masa depan dunia kalian ya karena perkara agama itu akan kita bawa mati kalau perkara dunia tidak akan kita bawa mati ya bukanlah berarti kalau tidak bekerja di negara kafir itu terus kita mati kelaparan. Tidak. Pekerjaan itu bisa kita bikin di mana saja kita berada. Kemudian Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi teror yang dilancarkan oleh Amerika atau negara kafir apakah kita harus melakukan demo menentang mereka ya ikhwanna fiddin azakumullah menentang teror dari orang kafir janganlah dengan cara orang kafir itu juga menentang kekafiran tidak boleh dengan cara kafir menentang kekafiran dengan cara Islam. Kalau orang Amerika atau negara-negara kafir itu melakukan teror terhadap kaum muslimin, ya memang demikianlah tobiat mereka. Kalau nggak gitu masa kafir? Ya memang aslinya kayak gitu. Ya, justru karena kafir itu mereka melancarkan berbagai bentuk teror maka kaum muslimin harus lebih kuat semangatnya untuk membekali diri dengan ilmu dan mengamalkan ilmu itu karena yang bisa membela kita dari orang kafir itu hanya Allah Tidak mungkin kita sendiri bisa membela diri sendiri. Yang membela kita hanya Allah. Teror dari orang kafir itu ada sejak Islam mulai didakwahkan. Mulai dari para nabi dan para rasul, teror itu terus dihadapi oleh para nabi dan para rasul. Sampai sepeninggal nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman para khulafa rasyidin sampai zaman para tabi'in dan selanjutnya teror itu terus selama Islam dikumandangkan di muka bumi maka untuk menentang teror mereka itu ialah dengan cara Islam yaitu kita terus mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, membekali umat Islam dengan ilmu agama ini dan mempelopori mereka untuk beramal dengan ilmu ini terus terus terus jangan berhenti ya dan itu hanya satu-satunya karena kita diajari pikir apa la haula wala quwata illa billah supaya kita jangan pede supaya kita jangan GR la haula tidak ada daya upaya wala quwata tidak ada kekuatan kita ini illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Intang surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Ha? Jadi kalau orang kafir menteror, kita karena keislaman kita, maka kita lebih semangat untuk menolong dan membela agama Allah dengan mempelajarinya dan beramal dengannya, menghidupkan ilmu yang sudah mati, yang sudah ditinggalkan orang, kita hidupkan ya, dengan menebarkan ilmu dan mem mempelopori pengamalan ilmu itu. Ini menolong agama Allah. Niscaya Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Bagaimana Allah mengokohkan kedudukan kalian? Allah beritahukan lebih jelas lagi dalam firman-Nya di ayat lain. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus Apa? walayu makinan nahum min wala nahum min ba'di khawfin amna ya'budunani walayu syiriku nabi syai'a Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menjadikan mereka sebagai penguasa-penguasa di muka bumi akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ha? yang mereka itu beribadah eh, yang kemudian Allah akan gantikan rasa ketakutan mereka akibat diteror sana sini oleh kufar digantikan dengan amna keamanan ketentraman mereka itu yang akan diberi janji yang demikian oleh Allah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika menerima pelaksanaan janji Allah itu, realisasi daripada janji Allah itu, mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik terhadapku. Ya? Nah, jadi ketika adanya ancaman orang kafir itu, jangan kau kemudian uh, eh, GR bahwa kau mampu untuk menghadapi itu atau jangan GR kau kemudian berpikir kita mendirikan khilafah Islamnya yuk Allah yang memberi kekuatan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan khilafah dan kekuasaan itu walaupun mereka dalam selemah-lemah keadaan Wana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam selemah-lemah keadaan ketika Allah memberikan kepada mereka khilafah kekuasaan. Mereka sama sekali tidak berpikir mendirikan khilafah Islamiyah. Mereka dalam keadaan compang camping, kelaparan, melarat, penderitaan, dahsyat dalam keadaan ketakutan kengerian diserang setiap saat oleh kekuatan-kekuatan musuh dari dalam maupun dari luar dari dalam dari para munafikin dari Yahudi di dalam kota dari luar dari suku-suku Arab yang kuat bahkan dari kekuasaan Romawi dan Persia yang dahsyat setiap saat ha, bisa menyerang mereka dalam kondisi kelemahan yang demikian total itu Allah berikan kepada mereka khilafah ya kenapa mereka kok diberi oleh Allah khilafah bukan mereka itu sedang berusaha untuk mendirikan khilafah Islam tidak dalam rangka perjuangan mendirikan khilafah Islamnya tidak Mereka diberi oleh Allah kekuasaan seperti itu karena mereka betul-betul setiap saatnya mewakafkan hidupnya untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, menunaikan tauhid, menjauhkan diri dari syirik, menunaikan sunnah, menjauhkan diri dari dari bid'ah. Mereka menyempurnakan al-wala wal bara' yang ada pada diri mereka cinta dan loyalitas mereka untuk Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin serta barok antipati mereka kebencian mereka terhadap uh, kufar wal musyrikin mereka menyempurnakan itu sehingga Allah memberikan kepada mereka kekuasaan yang luar biasa di dunia maka dari itu Imam Malik menyatakan la yuslihu amra hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulu mereka. Yang memperbaiki pendahulu mereka yaitu menegakkan tauhid, menegakkan al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar, menja- memberantas syirik, menegakkan sunnah, memberantas beda. Itu yang memperbaiki mereka. Ya. Nah, kata penanya, bolehkah kita berbohong demi kebaikan? Berbohong itu hanya boleh dalam tiga perkara yang dituntunkan oleh Nabi yaitu pertama berbohong terhadap musuh ketika dalam menghadapi permusuhan kufar kita berbohong kepada musuh si kufar ini untuk mengecohkan strategi mereka ya apalagi dalam peperangan. Kedua, berbohong suami terhadap istrinya untuk kemaslahatan kebaikan rumah tangga itu. Ya. Ketiga, berbohong dalam mengakorkan dua orang yang bertikai, dua orang muslimin yang bertikai. Dengan kebohongan yang kebaikan untuk supaya mereka keduanya luluh hatinya untuk kemudian berdamai. Nah, kebohongan kebohongan ini dalam perkara tiga perkara ini yang dibolehkan. Selain itu haram berbohong dalam perkara-perkara yang lainnya. Makanya Ustadz di kalangan NU banyak yang berpendapat bahwa Gus Dur telah mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkah hal tersebut sesuai dengan Quran dan hadis? Kalau sesuai dengan Quran dan hadis, karomah itu diberikan oleh Allah kepada hamba Allah yang taat kepada Allah. Yang taat kepada syariat Allah. Kalau kita melihat orang semacam Gus Dur dengan kepengikannya dan kejahatannya semacam itu, tarikus sholat, meninggalkan sholat, zani kabir, tukang zina si hidung belang, bukan saja belang berewok, apa ber berapa itu uh, berlubang-lubang bukan saja belang zani kadir, ha? Ah, wam, seorang mulhid ateis masa orang yang kayak gini dapat karomah dari Allah ada kafir iblis dikatakan punya karomah La wallahi tidak ada karamah pada orang kafir semacam uh, ini. Ya. Kata penanya Ustadz apa yang dimaksud dengan taklid? Ya. Apa termasuk taklid jika kita mengikuti taklim yang disampaikan hanya oleh seorang ustadz? Apakah ada taklid hizbiyah atau golongan? Yang dimaksud dengan taklid itu ialah membebek mengikut tanpa ilmu. Kalau belajar ilmu itu bukan taklid, jadi mengikut dengan landasan ilmu, dengan ilmiah itu bukan taklid. Itu namanya ittiba. Kalau orang ditanya kenapa kamu beramal demikian, oh karena Ustaz Pulat menyatakan ini boleh. Loh, dalilnya apa? Ya dalilnya Ustaz Pulat. Nah, ini taklid mengikut tanpa ilmu. Ya, kenapa kamu belajar sama Ustadz Fulan? Kok tidak belajar sama Ustadz Fulan? Ya pokoknya saya mantep sama Ustadz Fulan. Kalau Ustadz Alam saya nggak mantep. Lo kenapa kamu tidak mantep? Nggak, nggak tahu pokoknya yang penting saya mantep sama Ustadz Fulan. Nah ini taklim. Kalau ditanya kenapa kamu kok belajar sama Ustadz Fulan tidak belajar sama Ustadz Alam? Ya karena Ustaz Bulan memberikan keterangan-keterangan dalil-dalil yang jelas kepada saya sehingga saya mantap secara ilmiah untuk mengikuti keterangan-keterangan dengan dalil itu sedangkan Ustaz Alan isi pelajarannya cuman gosip-gosip isi pelajarannya uh, cuman uh, uh, kata-kata yang corok dan sebagainya ah saya nggak mantep itu nah, itu artinya betul-betul dengan ilmu dia belajar nggak asal mengikut ya nah, itu bukan namanya taklid taklid ini hizbiyah kalau ditanya kenapa kok kamu hanya belajar sama ustadz bulan bulan bulan sementara kamu tidak belajar sama ustadz halan halan halan iya Soalnya Ustadz Fulan itu sudah dapat rekomendasi. Rekomendasi dari mana? Rekomendasi dari Ustadznya sendiri. Loh, kok rekomendasi dari Ustadznya sendiri? Lah, apakah engkau tidak eh, tidak bimbang bahwa kemungkinan ustadzmu itu berbuat salah dalam memberi rekomendasi? untuk <coughs> oh, kalau ustadz saya pasti sudah benar. Ini ya mengeblok tanpa bimbingan ilmu mengeblok itu memang sesuatu yang harus dalam beragama mengeblok kepada ahli sunnah menjauhkan diri dari blok ahli bid'ah itu wajib dalam agama tapi dengan ilmu Kenapa kok kamu ngeblok itu ahli sunnah apa dalil kamu kalau mereka itu ahli sunnah karena begini keterangannya ittiba kepada al sahaba kepada salafus saleh ya. dan dalil-dalilnya keharusan ittiba itu begini-begini ilmiah nggak mau saya sama situ karena itu adalah blok ahlul bid'ah apa bukti-bukti kamu kalau itu ahlul bid'ah? Karena penolakannya kepada sunnah dalam perkara ini, dalam perkara ini, dalam perkara ini. Ah, jelas. Itu ilminya. Ya. Nah. <clears throat> benar mendatangi dukun dan peramal itu sholatnya tidak diterima. Benar, memang. Tidak diterima 40 hari 40 malam. Orang yang mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian mempercayai ramalan-ramalannya itu sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam Bolehkah kita membaca sholawat Nabi sampai ribuan atau Asmaul Husna sampai ribuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Hal ini bisa dikategorikan bid'ah atau tidak? Bagaimana yang benar membaca sholawat menurut tuntunan Al-Quran wa Sunnah? menurut tuntunan Al-Quran Sunnah membaca sholawat, membaca Asmaul Husna, ya, itu dengan mengerti apa yang dibacanya dan tidak tidak ada ketentuan ribuan atau belasan atau puluhan atau ratusan, ya yang dituntunkan kalau sholawat itu malam Jumat sampai hari Jumat sampai bubar sholat Jumat itu dituntunkan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi ya dan Asma'il al-Husna itu untuk supaya semakin dekat kepada Allah dibacanya bukan ribuannya bukan ratusannya ya Nah, untuk mengenal sifat-sifat Allah. Begitu. Sholawat Nabi juga dituntunkan ketika uh, pagi dan petang. Juga sholawat Nabi dituntunkan ketika selesai mendengar adzan. Nah, itu sholawat-sholawat Nabi, tuntunan tentang sholawat Nabi. benar kalau orang yang meninggal terus pelayatnya banyak? Uh, doa pelayat itu bisa meringankan dosa-dosa si mati. Kalau pelayatnya itu ahlu tauhid. Kalau pelayatnya itu musyrikin, ahlul mahasi, ahlul bidah, yang sih. Malah jadi beban bagi si mati ya makanya dituntunkan selama hidup ini kesempatan masih hidup banyak-banyak berteman dengan ahli tauhid banyak-banyak berteman dengan ahli sunnah supaya mereka nanti yang akan datang ke jenazah kita adapun ahlu syirik dan ahli maasi e, mereka tidak mendatangi jenazah kita itu adalah rahmah dari Allah. Syukur kepada Allah kalau jenazah kita tidak didatangi oleh ahlul maasi, ahlul bidah atau ahlul syirik. Nah, makanya banyak-banyak kita bergandengan dan dekat dengan ahli sunnah, ahli tauhid, ahli ta'ah, ya supaya matinya nanti kita didatangi dan diurus jenazah kita oleh mereka jangan diurus jenazah kita oleh ahlu syirik atau ahlul bidah ataupun ahlul maasi ya Sholat sunnah rawatib dalam sehari ada berapa rokaat? Ada 14 rokaat atau 12 rokaat yaitu dua rokaat sebelum subuh dua rokaat atau empat rokaat sebelum duhur dua rokaat sesudah duhur dua rokaat sesudah maghrib dua rokaat sesudah isya nah itu sunnah rawatib dan eh, sholat sunnah itu didahului dengan doa iftitah atau tidak? Iya, doa iftitah sebelum setelah takbiratul ihram dan sebelum baca al-fatihah itu adalah tuntunan sunnah dalam menunaikan sholat. Nah, bagaimana kalau lalai sholat fardu setelah dua hari atau lebih baru ingat bagaimana hukum dan menggantikannya menggantikannya engkau segera menunaikan sholat itu ketika engkau ingat walaupun sudah dua tahun engkau segera menunaikan sholat itu ya ketika engkau mengingatnya begitu Nabi menuntunkan Apakah tidak mubazir makanan hasil bid'ah itu Ustaz kalau dibuang? Sesuatu yang haram itu tidak dikatakan mubazir kalau dibuang. Momennya kamu dikirimi babi goreng. Terus kamu berpikir, waduh kalau dibuang mubazir loh. Barang haram masa dikatakan mubazir. Kalau barang haram itu tidak mubazir untuk dibuang. Memang harus dibuang atau dikirimi khamer nah, waduh kalau nggak diminum mubazir sah la ilaha illallah mubazir itu kalau perkara yang halal yang harus dimakan ya terus dibuang itu namanya mubazir nah di zaman siapakah Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu kitab di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ya, setiap turun ayat selalu Rasulullah membimbing. Tulis ayat ini di surat bulan dan gandengkan dengan ayat yang ini dan itu. Terus begitu sampai selesai selalu dibimbing oleh Rasulullah sehingga menjadi 30 juz. Dan ketika beliau wafat, mushaf Quran itu ada di tangan salah seorang istri beliau. Kemudian dipindah ke tangan ke Abu Bakar Siddiq mushaf Quran yang ditulis di zaman beliau. Tapi ditulisnya bukan di kertas karena belum ada kertas zaman itu. Ditulis di kulit hewan dan tinta yang khusus. Ya. Nah, tentunya tumpukannya ya serumah begitu tumpukannya itu. Nah, bukanya kan gede apa uh, setiap lembarnya itu. Ya. Nah, setelah Abu Bakar wafat, tindak tangan kepada Omar. Setelah Omar wafat, pindah tangan kepada Hafsah bintu Umar Ummul Mukminin setelah uh, Utsman bin Affan membuat upaya untuk menyamakan bacaan akhirnya Utsman meminta kepada Hafsah mushaf itu terus dibikin apa uh, duplikatnya karena waktu itu ada tujuh provinsi negara Islam maka dibikin delapan duplikat dari mushaf yang ada di Hafsah itu ditulis oleh para tim ahli e, penulisan Quran yang hidup di zaman Rasulullah mereka seperti Zaid bin Thabit dan sebagainya kemudian dibikin delapan duplikat terus dikembalikan mushaf yang asli itu kepada Hafsah Ummul Mukminin oleh Utsman. Delapan itu satu dipegang oleh Utsman sendiri sebagai bacaan beliau, sedangkan tujuh duplikat itu dikirim ke tujuh provinsi dan didampingi oleh dua ahli kiroah yang menyaksikan bacaan itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jadi berarti ahli kiroah yang dikirim ke tujuh wilayah itu berapa? 14 orang. Masing, masing wilayah satu mushaf dan didampingi dua ahli baca Quran. Begitu sehingga meratalah seluruh wilayah Islam kemudian disatukan bacanya Kitab-kitab atau mushaf Quran yang ditulis dengan selain hukum baca yang telah ditentukan oleh uh, Utsman bin Affan dengan meniru duplikat yang uh, mengambil duplikat dari apa yang ditulis di zaman Nabi itu dibakar semuanya. Kemudian setelah itu diambil ketentuan siapa yang ingin membuat uh, eh, mempunyai mushaf sendiri hendaknya dia membuat duplikat dari yang standar ini tadi begitu sehingga sejak itu sampai hari ini Alhamdulillah yang betul-betul terjadi penyamaan bacaan di seluruh dunia Alhamdulillah Siapakah yang mengurutkan urut-urutan surat di dalam Al-Quran? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan Al-Fatihah letakkan di uh, halaman pertama Al-Baqarah setelah itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata pembaca, eh, kata penanya membaca ta'awud dan meludah ke sebelah kiri tiga kali bila setan mengganggu dalam sholat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Apa benar Ustaz? Ya, benar. Memang tuntunannya, tuntunannya demikian. Ketika kita sholat terus diganggu oleh berbagai pikiran-pikiran sehingga terhalang khusyuk, maka kita dituntunkan untuk meludah tiga kali ludah bukan meludah eh, sepenuhnya tapi meludah seperti nyuwuk gitu dengan sedikit me, apa mengeluarkan udara ke kiri tiga kali dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhih. Ya, itu benar memang dituntunkan demikian. Apakah perbedaan antara orang yang menerima sodako dan orang yang menerima hadiah? Sodako itu dari zakat. Kalau hadiah itu bukan dari zakat. Sodako itu pihak yang menerimanya sudah ditentukan oleh syariah. Siapa yang berhak menerima sodako? Selain dari delapan golongan yang ditentukan penerima-penerima sodakoh sebagaimana dalam Al-Quran itu tidak boleh menerima sodakoh hadiah itu boleh diberikan kepada orang kaya, orang miskin, orang setengah kaya, setengah miskin, kepada Nabi, kepada Ahlul Bayt semua berhak menerima hadiah. Itu bedanya. Hah? Kata penanya, apakah benar ahlul bait tidak boleh menerima sodako? Ya, memang demikian. Haram ahlul bait menerima sodako. Ditanya, kenapa demikian? Karena dilarang oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna ausahun nas. sodako itu adalah kotoran manusia. La tahillu li ahli baiti. Tidak halal bagi keluargaku. Ya, Kata penanya, apakah dalam perdagangan si penjual mencari keuntungan terlalu banyak? Apakah termasuk riba? Untuk dikatakan riba tidak, tidak termasuk riba. Tapi memang dilarang orang mengambil e, keuntungan terlalu banyak, bahkan itu akan cenderung kepada penipuan, merugikan pihak pembeli. Ya, nah subhat minimalnya apa subhat sebagai satu yang yang uh, eh, kabur antara halal dan haram ah, Apakah kredit barang dengan ansuran per bulannya yang tinggi termasuk riba? Lo kalau ansuran ansuran itu tergantung kesepakatan dengan pihak yang dikrediti dan yang mengkreditkan. Kalau memang kesepakatannya itu tinggi ya tinggi. Kalau memang kesepakatannya itu rendah ya rendah, tergantung. Hah? Nah, jadi itu tidak termasuk riba. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Uh, wa narakum ala khair. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.